kemuliaan Tuhanku dan ketinggian Allah orang itu bertanya Babi ayyi syai'in tabi'u Dengan apa kamu menjualnya? Seharga apa? Fagala La aqimus sawaba bil dunya wa ma fiha. Saya nggak bakal jual pahala puasa ini dengan dunia dan apa-apa yang ada di dunia. Biarin bayar pakai dunia sisinya dan nggak mau jual. Walakin akan tetapi hati umum aku mau jual puasa itu bin nadari ilal maulah dengan melihat kepada Tuhan, Pengen harus jual, tapi jualnya dengan harga kalau bisa bertemu Ini orang nggak nggak nggak buruknya pikiran. Gitu ya. Dia tahu persis bahwa pahala itu sangat mahal. Bagi lalu dikatakan kepada dia bahwa begitu sum wasalah kamu susun puasa Fasawfa tarahu insyaallah Nanti kamu berjumpa dengan Allah Insya Allah Kamu bisa lihat Allah Wa ajan yatini anishihdi Annahu gana kuntu fi gabilatin bisa وخرج الأعراب فأخذوها وجعلوا يعرضونها على أميرهم saya menghikayatkan Yafi'i daripada Asyibri bahwasanya dia berkata aku di dalam rombongan Gobilah di dalam rombongan atau Gobilah di Syam di kota Syam lalu keluar bangsa orang Arab Ya. Fa'akazuha lalu orang Arab tadi menawan mereka, menangkap kopila itu di ditahan, ditawan, ya, ditangkap. Wajahanu nah lalu di, dibawa atau dijadikan dia diajukan ada amiri. Ini gopila Syam yang diikuti oleh Ajibri ditangkap orang Arab, bangsa Arab, ya Arab kelompok Arab dibawa ke pemimpinnya. Wafaraja faraja pun bihi sukarun wa Lalu itu Amir kulit eh, uh, ya, ada jirok gitu. Ya, kayak semacam semacam ya kayak tempat makanan tapi dari kulit. Bukan kalau gear-gear apa, ini memang. Kalau jarak bukan makanan, tapi dari kulit. Kalau daraba, air. Air. Yang di dalamnya ada gula, sukar, ambil laut. Laut itu semacam kayak pahit-pahit itu. Jadi ada manis, ada yang Laut. Wa akalu minhu lalu mereka makan daripada jeruk tadi. Namun walam yakul walam yakul amir si pemimpinnya yang makan. Anak buahnya makan, pemimpinnya enggak makan. Bagul tulahu lalu aku tanya kata ini. Aku tanya karena dia ngikut kobilas yang ditangkap. Berarti kan dia nyaksiin Kok orang Arab pada makan, pemimpinnya kagak. Ditanya sama Syibri, lima la ta'kul? Lima la ta'kulu? Kenapa kamu tidak makan? Fagala ana Kata akhirnya saya lagi puasa. bagus tu lalu aku tanya lagi. Taktamu tariqa wa ta'khudul amwala wa taqtulun nafsa wa anda sa'ib. Inti ngerampok. Inti ngambil harta orang ente bunuh satu jiwa. Tapi dua sih. Tapi Asyibri. Asyibri heran. Ini pemimpin yang anak buahnya nangkep orang begal. Begal robohan di jalan. hp dipegal diambil. Tapi waktu anak buahnya makan, diambilnya kagak. wasi Makanya ceritanya itu puasa tapi kok rampok orang lagi puasa ya? apa jawab Pak Amir tadi Bagaimana? ya Syekh Atruku di syukri mawdi' Saya tinggalin dong Buat satu tempat itu Ada kebaikan di situ Ya saya begini, begini, begini, begini Tapi saya punya satu tempat buat kebaikan Paham ya? Ya, ya rampok begini begini tapi ada situasi juga ya, jadi ada waktu-waktu aneh ada satu tempat yang aneh khususnya buat berbuat baik sakit ya. sakit nih Walamma kana ba'da ini dan tatkala kejadian itu sudah beberapa waktu yang berlalu. itu saya lihat itu Amir tadi yang dipimpin gerombolan begal orang, rampok, tapi puasa saya lihat dia lihat tubuh haulal bait lagi tawaf. Lagi tawaf di di Baitullah. Wa huwa muslimun dalam keadaan ihram. Kasyadnil bali seperti gariba yang udah butuh. Oh, kayak tempat minum yang udah butuh. Maknanya udah topak samping kurung oh, rumah. Ya. Lagi tawaf itu bahasa ini kelihatan kayak zalila yang kayak kayak tempat minum butut itu zalila ini Barat Fakultu lalu saya tanya Anda dari rojul Itu kayaknya laki yang dulu Itu itu laki-laki yang dulu anda pernah ikut kopilah ketawa sama anak buah itu Bogor dan maaf betul tapi si orang tadi yang punya terakhir iya. ya dan nah Dari kasihan Allah asul abainana Itulah Puasa-puasa itu yang menempatkan kebaikan di antara kalian Jadi gara-gara puasa akhirnya jadi orang baik dia merampok, dia bunuh orang, tapi dawami kuasai, kuasai suka. Akhirnya jadi jadi orang benar di akhir hayat ini. Bila lagi tawa, belum oh, Ini kan hasil kuasa yang saya kerjain menyebabkan saya jadi orang baik. Ada kebaikan, ya, ada suluh di antara kami. Rahimahullah wa rahimana ma'ahu. Semoga Allah sayang kepadanya dan sayang kepada kita bersamanya. Wahwa Adam dan dia juga yakini daripada Sa'id bin Abi Urba Aruba dari Sa'id bin Abi Aruba Qala berkata Hajjal Hajjaj bin Yusuf حتى يجوز عليك في ذلك فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ودعا في الغداء وقال لحاجبه انظر إلى من يتغدى معي وأسأله عن بعض الأمر لحاجبه هذه lalu sampai pada satu tempat yang subur antara Mekah dan Madinah. Yes, dia meminta makan pagi, ghadain, ya. sarapan. Wakala qala ini lalu diperkata kepada pengawalnya. Di dia ya gubernur kawan. Untuk ila ma yatagadda ma'i. Coba ini lihat ada gak orang yang mau makan sarapan kami? Itu ditarik. Jadi orang yang mau nemani dia makan. Awalnya pengawalnya nyari terus. Wa as'aluhu an amri. Saya mau tanya sambil makan ntar saya mau tanya sama orang itu tentang satu urusan. Tanah darah nakwal jabal Islam huwa fi Arabi. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Arab Badui. Baina syabnatain naimun. Ya naimin. Di antara dua selimutnya itu, ya, lagi tidur. Wadorobahu birijlihi. Dibangunin pakai kaki. Pengawal. Ini Arab Badui. Ya, selimutnya selimut begitu deh. Lagi ngeringkuk kewau. Tiduran. kiri birijlihi dipukul dengan Bangun ya maknanya. Ya. Eh, aman, aman. Wagala i'til amir. Itu pengawal ngomong, datengin. Saya punya pemimpin. Ya, ente, ayo bangun. Anda punya pemimpin undang ente makan. Datengin amir. Fa'atahu. Lalu dia datangnya. Ngikut deh. Fagala lahul hajjat. Lalu sesampainya di tempat hajat, itu hajat ngomong sama itu orang tadi, si badui yang dibangunin dari tidur. Ibu ada cuci tangan inti. Watagatta ma'i, ayo makan bersamaku. Bagala tu Arab badui ngomong, Annahu gadda'ani man huwa khairun minka. Sesungguhnya udah ada yang undang lebih baik dari ente. Kata Arab Badui, udah ada yang undang aneh. Yang undang lebih baik dari ente. Berani eh? Arab Badui. Ini lagi lempeng nih. Eh, Arabnya lagi lempeng. Yang Badui biasanya kan banyak kan nggak ada adab. Ini namanya orang desa. Muhammad, Muhammad, panggilan Muhammad, Muhammad aja. Mau nanya urusan agama, tapi nanya gitu Muhammad, Muhammad. Gak ada adabnya. Ya. Sungguh telah mengundang aku zat yang lebih baik daripadamu. Ajab tuh saya lagi jawab undangan itu. Gala hajat bertanya, waman huwa siapa yang undang inti? Gala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengundang saya. Da'ani ila saum. Allah lagi ngundang saya buat puasa. Disuruh makan, dibilang Allah ngundang saya puasa. Ya saya lebih lebih baik jawab panggilan Allah dong puasa. Walaupun sunnah. Pasum tu, makanya aku puasa. Gala fi hadzal hari senin, Kata Hajar itu puasa di hari yang sangat panas ini. Gala dia menjawab, "Na'am, yes." Sumtu liyaumin huwa asyaddu harran min hadzal yaum. Saya pernah puasa di hari yang lebih panas lagi dari ini. Dia bilang itu lagi puasa di hari yang panas ini. Ye, iya, yang lebih panas dari ini saya pernah puasa. Hebat. Gala. Lalu Hajjaj berkata, Rabtir wasuf ghadan. Buka aja. Besok puasa lagi. Hari ini buka. Besok puasa. Gala itu Arab menjawab, Indo minta lil baka ila ghadin abtartu. Kalau ente bisa jamin aneh hidup sampai besok, aneh mau puasa, eh aneh mau buka. Kalau ente bisa jamin aneh hidup sampai besok, aneh mau buka. Tapi sampai mau jamin orang hidup sampai besok? Ya. Kita jamin diri kita hidup sampai besok. Belum tentu. Gara-gara ngomong itu ntar malam mati. Rasulullah begitu gosor amal pendek angan-angannya. Sampai Nabi berkata, kalau saya mau nyuap makanan, saya nggak berpikir tuh makanan bisa masuk. Kalau di Baltomo, dia nggak ada pikiran nih makanan masuk ke mulut. Kalau saya mau melangkah, saya nggak pernah berpikir bahwa kaki saya bisa injekin ke tanah. Artinya apa? Boleh jadi baru mau siap melangkah sama mati. Iya. Boleh jadi baru ngepel-ngepel nggak nyampe. Itu disebut gosurul amal. Kalau kita udah nyuap ngeliatin makanan, uh, ntar ini nambe nih. Iya. loh pun pikiran kita nambe nih. Itu belum habis, pikiran kita nambe. Betul nggak? Itu namanya tulul amal. Nah, Seolah-olah kita bisa nambe lagi tuh. Kayak umur kita ngatur. Ya, mati me, me terus hidup kita yang punya kendali, bukannya Allah. Nggak boleh begitu. Insya Allah, Insya Allah ini mau lagi nih. Kalau panjang umur, ya bentaran masa mati sih. Ya, bisa jadi. Ya. Itu orang yang tauhidnya tinggi begitu. Insya Allah, biar kata lima menit ke depan Insya Allah. Eh, ya. Ayo mampir, Insya Allah. Ya elah dekat pakai Insya Allah. Jadi benar dong, kali aku ngelangke ke sandung terus kejedor, kelindas sama truk. Di sini nggak ada truk, di sini nggak ada. Ya bisa jadi truk jatuh dari helikopter. Semuanya mungkin di sisi Kalau ini bisa jamin umur aneh sampai besok, aneh mau buka apa jawab hajat? Wagala lalu hajat menjawab, ya, saja dzalika ilaiya. Enggak ada, nggak ada hal itu kepadaku mana nggak sanggup dong gue. Ya, kata hajat kalau jamin itu hidup sampai besok, itu hajat. Ale. Tapi emang begitu sih ada di dalam sejarah zalim aja dia pernah kumpul ulama-ulama hanya untuk memaksakan memaksakan dia punya apa namanya itu kepentingan ya itu udah hukum yang nggak sejalan sama dia ya. Makanya sekarang kan banyak orang model-model begitu kalau dia udah punya kemauan apapun dipelintir ya makanya banyak orang sekarang bajunya Islam otaknya kafir terutama itu orang-orang yang pengen cabut undang-undang apa? PNPS. undang ya. Undang-undang nomor berapa itu? 11 ya? Haji Dahlan. Undang-undang nomor 11 ya, tahun 95 tentang penistaan penodaan agama. Itu cabut. Alasannya katanya kalau orang itu undang-undang dicabut kan jadi memberikan kebebasan orang beragama. Bukan beri kebebasan orang beragama, beri kebebasan orang hina agama. Iya, yeah. emang dari sono. Negara Islam, negara Indonesia ini salah satu negara yang diprediksikan bangkitnya kekuatan Islam dari sini. Makanya orang Barat takut banget. Iya diobok-obok. Cuman kalau ngobok-ngobok sendiri masih takut. Diundang orang-orang kita yang otaknya bisa dibeli. Ya, yeah ta'amil al-birri qasidin Kita deh wa humahum itu ya Wa Yang udah meninggal, yang masih hidup Kita bukannya jelekin dia Emang udah jelek Kalau jelekin orang yang apa yang cakep nggak boleh ini emang emang udah nyate udah bukan rahasia umum Ulil Absor ya Gunawan Muhammad Tempo tuh Oh, Musda, eh, Profesor Musda perempuan tuh. Dosen IAIN profesor, otaknya jil. Musda Aulia dan Musda Mulia. Hidawam, banyak grup-grup. Oh yang satu meninggal deh deh. Hah? Itu dia lagi ngomongin tuh yang disebut sepilis ya, sepilis A plus sekuler, pluralisme, liberalisme, ateis. Plusnya penjajahan, yang tujuan mau jajah. Ya buktinya udah, orang udah mulai sudah begitu. Eh masalah apa namanya? Uh, talented. Iya, hati-hati anak-anak itu udah suka tukeran coklat. Iya, dikasih saya. Ntar lama-lama tukeran kondom. Buktinya sekarang kondom udah laku. Lima enam prese apotik banyak orang beli kondom. Tempat-tempat penginapan udah mulai laku nih malam. Ini anak muda nih hati-hati nih. Dari 1578 perempuan perawan di Thailand sepertiganya udah berkomentar secara terang-terangan siap melepaskan keperawanannya malam ini malam talent ya kalau orang Indonesia belum disurvei, belum ketahuan, tetapi orang jadi. udah jadi rahasia umum. Ya, banyak orang ter anak-anak kita yang perawat anak-anak kita lagi anak-anak orang Indonesia Jakarta dan lain yang kurang iman, kurang pengawasan dari orang tua gara-gara Valentine hilang keperawatan. Kasih sayang. Ya, dibelai-belai itu. Oke, anak kita kok dulu nih. yo beli ini buat Valentine berak. Orang PKI kalau ngomong gitu aja merah. Ah, apa lo pala itu? Jangan kita kasih. Karena dia biar kata tujuan yang buat itu arahnya ntar ke sono. Kalau udah demen-demen-demen berakar, enggak kan cuma begitu doang, cuma kasih saja. Itu udah orang barat punya ya, punya arah. Saya kalau buka masalah undang-undang PNPN, bisa panjang, cuman ya Walhasil itu mesti tolak upaya untuk uh, penghapusan itu itu mesti tolak. Jangan kita mau. Mesti kalau bisa besar-besaran kita kerahkan masa. Bukan apa yang kita jaga akidah kita jangan sampai. Itu kan yang dibelain di situ, yang dijadiin dalil argumentasi. Lia Eden, terus yang kemarin siapa itu? Hah? Ahmadiyah. Cuma kan Ahmadiyah nggak dimasukin aja. Hmm. Biar sama-sama karena Ahmadiyah juga tujuannya Ahmadiyah. Yang udah jelas ya Eden, Gustav Roy, yang sholat pakai dua bahasa, Ustaz Walhasil orang yang ngaku Nabi boleh gitu aja Kalau udah bebas beragama, ya, karena dia bilang termasuk orang yang nggak beragama bebas juga. Hmm. Ham tuh, hak ajazi manusia, orang mau beragama kayak mau kagak. Jadi dipelintirin. Iya, iya. Ya, dipelintirin. Cuman kalau di sisi orang yang pinter dia nggak bisa ngomong dibalik balik dalam harapnya dia mau ngomong. Ya. kalau orang awam ngadepin dia Mau udah nerima dikeluarin dalil ayat Quran. Agama Kristen itu sem sempalan dari agama iya, Yahudi. Simpangan. Jadi agama yang paling tua Yahudi. Kristen jadi diambil dari dia, nyimpang. Berarti Islam dari Kristen juga. Ya, yeah. pale lo pale. Kalau Islam dari ambilan agamanya dari Kristen, dari Yahudi, Nabi beribadah ngikutin cara dia. Nabi dari awal nggak nggak colek ya Injil, nggak colek Taurat kagak. Nabi nggak colek itu. Ya. Ibadah ngikutin syariat bapaknya eh kakeknya Nabi Allah. Jadi nggak ada ekspos atau ngambil dari Injil atau dari Taurat. Ya. Agama yang tersendiri Islam. Agama yang bebas dari Injil dari itu bukan menunjukkan Islam ini sempalan dari Kristen. Kalau Kristen sempalan dari Yahudi boleh jadi, makanya ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Itu. Karena Nabi Isa sendiri memang orang Yahudi. Nabi Isa orang Yahudi, Bani Israel. Kalau oh, Nabi Muhammad, bukan. Oh dalam Islam juga ada khilafiyah. Buktinya ada mazhab Anabi, Maliki, Syafi'i, Hambali masing-masing menganggap benar. Ya. Berarti kebenaran itu relatif. Gak boleh dong kita anggap orang salah. Karena kebenaran relatif dalam Islam itu sendiri. Nah, itu urusan khilafiyah ya. Uruhiyah itu juga dalam hal ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Kalau ayat yang muhkamat mereka nggak ikhtilaf. Mana ada dalam pelajaran kita? Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali berbeda dalam ayat-ayat yang sifatnya ya. Kalau ayat yang sifatnya doni, ayat mutasyabihat, dalilnya doni, baru ikhtilaf, itu rahmat. Ya itu juga ikhtilaf. Bukan ikhtilaf, inhirab disebut. Inhirab, penyimpangan. Bukan ikhtilaf, inhirab. Baiklah, wa tadi apa tortu gala laisa zalik ya, gala pakai patas aluni ajilan bi ajilin kata Arab Badui kalau begitu gimana ente bisa minta kepadaku sesuatu yang lebih cepat dengan yang lambat itu. Itu nggak bisa mastiin aneh bisa hidup buat sampai besok nggak puasa. Tapi itu suruh buka aneh sekarang. Itu namanya kenapa itu minta aku kepadaku sesuatu yang cepat yang mulai pasti aja terhadap yang aja yang yang tidak yang akan datang. La takdiru alaih yang kamu tidak sanggup atasnya. Galah dia menjawab lagi nih Hajat masih penasaran juga masih bujukin. Innahu amun tayyib. Ini makanan enak nih. Ya, jadi setan juga nih. Ini makanan enak. Gala tuh Arab masih jawab juga. Lam tutayyibhu anta. Ini makanan yang bikin enak bukannya itu. Walat toba bukan juga tukang masak. Ya. Yeah. Innama tayyibatul afiyah yang bikin enak tuh kalau sehat katanya. <laughs> Hah? Iya. Afiat dari siapa? Dari Allah. Makanan enak, serawan seluruh mulut. Coba. Kodok makan enak, enak. Kok ada bibit? Itu yang bikin enak makanan nanti. Ya? Apian. Ya. Bukannya ente yang bikin enak makanan. Bukannya tukang masak yang ahli. Apian. Ya. Sehat. Kalau perut lagi enak, gak mules. Mah lagi gak kambuh. Nek agak aja, Gigi lagi gak sakit. Bagus sehat. Ajib biar makan sayur asam nih sambal aja tempe betaruh angan alam, tapi kalau lagi ngafiat akhirnya hajat bengong dia wah nggak bisa ngebujukin nih ini artinya orang yang memang dia ya, itu kebanyakan lagi puasa sunnah nyari-nyari kita lagi puasa sunnah padahal diri kita nggak diri kita ngomong udah nggak kuat nih pura-pura mampir ke rumah orang ini. Kata orang itu hormatin tuan bumi buka puasa itu. Kebetulan. Emang udah kagak kuat puasa. Nyari-nyari alasan hormatin tuan rumi lebih abdol daripada puasa sunnah. Nyenengin orang lebih bagus daripada puasa. Itu namanya nyari-nyari. <laughs> Contoh si Arab Badui itu. Biar dibujuk ke apa tetap karena. Wallahualam. a'lam. Ini buat cerita ini buat ukuran kita aja. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارح في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم زينا بالعلم وبرنا بالزجوة جملنا بالعافية اللهم بارك لنا في ذريتنا وأولادنا وتلميذنا ولا تذرهم فقهم بطاعتك وارزقنا برهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين